Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahbarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Al-jawaril Yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah larut, dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah – yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.